atas umatku akan munculnya para imam-imam yang menyesatkan wa idza waqa'a alaihimus saifu la yurfa ila yaumil qiyamah apabila pedang telah terhunus terhadap mereka maka pedang tersebut tidak akan tersarungkan sampai hari kiamat wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awsan dan sampai ada beberapa orang atau beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala-berhala wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di dan sesungguhnya akan muncul pada umatku 30 orang pendusta besar setiap mereka mengaku sebagai seorang nabi padahal aku adalah penutup para nabi tidak adalah tidak ada lagi nabi setelahku wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran mereka tetap berpegang. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka hatta yatiya amrullah tabaraka wa taala sampai datang keputusan Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat dan termasuk tanda-tanda kiamat as-sugra yang kecil karena kalau sudah muncul tanda-tanda kiamat al-kubra berarti hari kiamat sudah lebih dekat lagi adapun yang disebutkan dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang kecil Di sini ada beberapa tanda kiamat yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya adalah kejelekan. Semuanya adalah kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penyayang memperingatkan umat umatnya supaya tidak terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Yang pertama jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan munculnya para imam yang menyesatkan dan ini beliau takutkan ini beliau khawatirkan wa inna ma akhafu ala ummati al aimmat al mudillin dan hanyalah yang aku takuti akan menimpa umatku para imam yang menyesatkan jemaah sekalian siapa yang dimaksud para imam yang menyesatkan di sini itu ada dua makna ada dua artinya. Yang pertama adalah orang-orang yang dianggap berilmu, orang-orang yang dianggap ulama atau dianggap sebagai panutan-panutan di dalam agama. Tetapi pada kenyataannya mereka malah menyesatkan. Pada kenyataannya mereka malah menyesatkan. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua orang yang disebut ulama oleh manusia berarti dia mengajak manusia kepada hidayah. Ternyata ada pula yang mengajak kepada kesesatan. Karena yang dinamakan ulama oleh manusia belum tentu itu ulama. Ini yang perlu kita pahami dengan baik yang dikenal sebagai tokoh panutan dalam agama yang disebut dai, yang disebut ustad, belum tentu dalam syariat Islam mereka itu sudah patut disebut sebagai panutan atau dai atau ustad, apalagi ulama. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dan kita tetap berpegang teguh dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka dengan inilah kita menilai orang. Kalau dia bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka berarti dia berada di atas jalan kebenaran. Berarti dia mengajak kepada hidayah. Tetapi siapapun dia, walaupun orang menganggap dia ulama, namun pada kenyataannya ajaran-ajaran yang dia sampaikan bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan as-sunnah atau dia menafsirkan seenaknya saja tidak sesuai dengan penafsiran dan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maka ini harus kita waspadai demikian pula tanda kiamat ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau bersabda Inna min ashratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala menjelaskan Yang dimaksud dengan orang-orang kecil adalah Orang-orang yang dianggap berilmu Tetapi suka mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan orang-orang kecil. Itu tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk berhati-hati. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan adanya du'atun ala bi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha akan muncul nanti para dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Ya, subhanallah, mereka disebut duat, dai-dai. Tetapi bukan mengajak manusia ke surga, melainkan mengajak manusia untuk masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ajabuhum ilaiha qadhafuhu fiha." Siapapun yang mengikuti ajakan mereka maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Ini jemaah sekalian, makna yang pertama peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita waspadai. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan imam-imam yang menyesatkan adalah para pemimpin yang zalim. Para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah. dan itu diperkuat dengan lanjutan hadis. Di, di dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza waqa'a alaihimus lam yurfa' ila yaumil qiyamah." Apabila pedang telah terhunus terhadap mereka, maka pedang itu tidak akan pernah terangkat atau tidak akan pernah disarungkan lagi sampai hari kiamat. Akan terus terjadi peperangan antara umat manusia dengan para penguasa yang zalim tersebut. Dan itu dipertegas dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Akan datang nanti sepeninggalku para pemimpin, para penguasa yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku atau dengan kata lain tidak menjalankan syariat Islam. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi jusmani ins dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati setan di dalam jasad manusia. Hati mereka adalah hati setan di dalam jasad manusia. Jadi subhanallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar jangan sampai apabila kita menjadi pemimpin kita termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa yang dimaksud pemimpin yang zalim? Yaitu yang tidak berhukum dengan syariat Allah, demikian pula yang menzolimi rakyatnya. Tetapi jemaah sekalian harus juga kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana menyikapi para pemimpin tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan ada para pemimpin seperti ini, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u ya Rasulullah? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku mendapati para pemimpin tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau, "In adrakta dzalik" atau sebelumnya kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasma'u wa tuti lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpinmu tersebut meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka tetap dengar dan taat. Ini bagi sebagian orang mungkin nggak masuk akal. Masa tetap dengar dan taat kepada pemimpin yang zalim tersebut? Tetapi bagi orang yang mengikuti hadis Rasulullah SAW sesungguhnya di dalam hal itu terdapat hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Di antaranya adalah untuk menjaga munculnya kemudaratan yang lebih besar. Dan ditekankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan di dalam majmu' fatwa beliau bahwasannya tidak pernah terjadi satupun pemberontakan terhadap para pemimpin yang zalim tersebut kecuali hasilnya adalah mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Betul, keberadaan pemimpin yang zalim ini mudarat, jelek, nggak bagus. Tetapi kalau kita melawan, hasilnya malah justru lebih jelek lagi. Itu yang harus kita hindari. Bukan berarti kita setuju dengan keberadaan para pemimpin yang zalim tersebut. Namun kalau kita melawan mereka, maka apa namanya kemudaratannya akan lebih besar sekali. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana merubah kemungkaran para pemimpin sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abi Asim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan di dalam kitab As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tidak boleh ditampakkan terang-terangan, apalagi di masa sekarang ini. Jangan sampai kita menasihati penguasa di media masa di media-media sosial ataupun di mimbar-mimbar terbuka, apakah di jalan-jalan seperti orang yang melakukan demonstrasi, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadzak wa illa qad adda alaihi. Akan tetapi dia pegang tangannya, kemudian menyepi lalu sampaikan nasihatnya Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia sudah melakukan tanggung jawabnya untuk menasehati. Demikian, demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk bersabar. Sebagaimana dalam hadis yang lain, man man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu yasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah siapa yang melihat pada penguasanya satu kemungkaran yang tidak dia sukai hendaklah dia bersabar karena siapapun yang menentang penguasa dan berpisah atau memberontak kepada penguasa sejengkal saja kemudian dia mati maka matinya adalah mati jahiliyah ini subhanallah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun sangat sedikit orang yang berusaha untuk memahaminya dengan baik jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan adanya para pemimpin yang zalim demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita solusi untuk menghadapi para pemimpin tersebut ini jemaah sekalian yang kedua tanda kiamat yang kedua atau masih yang pertama ya masih yang pertama tetapi maknanya dua para imam yang menyesatkan yaitu orang-orang yang menyesatkan dari agama Allah kemudian para pemimpin yang zalim lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa idza waqa lam yurfa ila yaumil Apabila pedang telah terhunus kepada mereka, maka pedang itu tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Inilah jamaah sekalian tanda kiamat yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini. Atau yang kedua? Iya, yang pertama tadi ada dua penafsiran. Maka ini yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila pedang telah terhunus kepada mereka, maka tidak akan tersarungkan atau tidak akan terangkat pedang itu sampai hari kiamat. Maka jemaah sekalian, ini adalah tanda kiamat yang kedua yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apa maksud beliau? Maksudnya akan ada beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita akan munculnya kejelekan diakibatkan adanya para penguasa yang zalim tersebut, yaitu orang-orang yang menentang mereka dengan pedang-pedang mereka. Orang-orang yang menentang mereka dengan pedang-pedang mereka. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hal itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Bahkan disebutkan oleh Imam Muslim di dalam syarah Sahih Muslim bahwasannya ulama seluruhnya telah sepakat. Fukaha seluruhnya telah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh memberontak dengan senjata Demikian pula dengan kata-kata terhadap para pemimpin yang zalim tersebut. Iya. Selama mereka masih muslim, selama mereka masih muslim, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji setia kami wa alla nunazi al amra ahlahu. Di antara yang beliau ambil janji setianya adalah kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari orang-orang yang lagi berkuasa. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalian telah melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Yang mana kalian memiliki petunjuk dari Allah bahwasannya itu adalah kekufuran. Jadi kalau sudah betul-betul pantas difonis sebagai penguasa kafir, baru kemudian boleh kita melengserkan seorang pemimpin. Itu pun dengan syarat. Dengan syarat tidak kemudian malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Dalam artian kita punya kemampuan. Karena itu syarat jihad, itu termasuk kategori jihad. Dan syarat jihad harus punya kemampuan sebagaimana firman Allah wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah dan persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut yang kalian sanggupi dari kekuatan artinya kalau tidak punya kekuatan maka belum diizinkan kita untuk berjihad makanya jemaah sekalian kelak di akhir zaman ketika Ya'jud dan Ma'jud itu keluar tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan mereka. Nanti Allah sendiri mengirimkan bala tentaranya dari langit baru mereka musnah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihi salam ini seorang nabi yang memimpin, yang memimpin pasukan jihad di akhir zaman. Allah perintahkan beliau untuk membawa kaum muslimin berlindung di Bukit Tur. Jangan sampai bertemu dengan Ya'jud dan Ma'jud. Karena luar biasa ini pasukan, nggak bisa dikalahkan. Iya, sampai Allah sendiri yang menghancurkan mereka. Jadi itu syarat jihad. Jadi bukan berarti kita lihat penguasa ini sudah kafir, kemudian langsung kita mau menyerang begitu saja tanpa memperhitungkan kemampuan kita. Jangan malah memunculkan kemudaratan yang justru lebih besar. Baik. Jadi dijelaskan Imam Ibn An-Nawawi rahimahullah ulama seluruhnya sepakat tidak boleh melengserkan penguasa karena dosa besar yang dia lakukan. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat kecuali kalau dia melakukan kekafiran kemudian dia sudah patut difonis sebagai orang kafir barulah ketika itu boleh dilengserkan tetapi dengan syarat mampu untuk melakukannya. Baik. Maka jemaah sekalian, Ini adalah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya satu kaum yang menghunus pedang menggunakan kekuatan senjata untuk melawan para pemimpin yang zalim tersebut. Jadi dua-duanya salah. Pemimpin zalim itu salah, yang menghunus senjata kepada mereka itu juga salah. Dua-duanya melakukan kesalahan dan ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sejarah Islam kelompok yang menentang para penguasa zalim ini namun dengan cara penentangan yang salah itu disebut dengan kelompok khawarij dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis lain telah memperingatkan tentang kedatangan mereka beliau bersabda ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam akan datang nanti pada akhir zaman satu kaum yang umurnya masih muda-muda Kebanyakan mereka masih berumur muda. Dan akal-akal mereka itu pendek. Semangat, tapi akalnya pendek. Sumbunya pendek, tapi semangatnya luar biasa. Demikianlah gambaran umumnya anak muda. Yakuluna min qawli khairil bariyah. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berucap dari ucapan sebaik-baik makhluk. Maksudnya apa jemaah sekalian? slogan-slogan mereka adalah slogan yang islami. Apa contohnya jemaah sekalian slogan mereka? Jihad. Itu slogan mereka ketika mereka memerangi penguasa yang zalim menurut mereka dan bahkan telah mereka kafirkan terlebih dahulu. Slogan mereka bagus sekali jihad. Mati syahid. Berperang di jalan Allah ini peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul kelompok seperti ini. Tetapi pada hakikatnya mereka tersesat. Jadi hal ini kemunculan kelompok ini yang melakukan aksi-aksi teror dengan berkedok jihad itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah." Mereka itu keluar dari Islam sebagai sebagaimana anak panah menembus buruannya la yujawizu imanuhum hanajirahum iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka maksudnya apa jemaah sekalian slogan iman mereka seruan iman mereka ucapan mereka menegakkan syariat Islam demikian pula bacaan Al-Qur'an mereka tidaklah mereka pahami dengan baik hanya sebatas di tenggorokan mereka, nggak sampai ke dada, nggak sampai di hati. Jadi mereka mengucapkan syariat Islam, jihad di jalan Allah, penegakan hukum Islam hanyalah di lisan mereka, tidak melewati kerongkongan mereka, artinya mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan dalam arti mereka tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Bahkan jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat tentang mereka, "Tahkiruna salatahum ila salatihim wa ila siyamihim." Kalian menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka. Artinya jemaah sekalian, mereka rajin salat. Ini dahsyat sekali peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Munculnya orang-orang yang sesat tetapi rajin ibadah. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalian menganggap remeh puasa kalian dibanding puasa mereka. Artinya secara kuantitas mereka bisa mengalahkan para sahabat dari segi solat maupun puasa. Jadi subhanallah hebat sekali. Maka ini peringatan bagi kita untuk berhati-hati tidak mudah tertipu melihat orang yang masya Allah penampilannya Islami, ya mungkin pakai gamis, berjenggot, pakai peci, atau yang perempuannya istri-istrinya pakai jilbab lebar dan bercadar itu semuanya disyariatkan itu semuanya bukan ciri-ciri teroris tapi bisa jadi teroris menggunakan pakaian tersebut ya sekali lagi itu sedikit pun bukan ciri-ciri teroris seperti juga celana di atas mata kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan ma asfala minal ka'bayn minal izar fa finnar apa saja pakaian laki-laki yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Itu bukan ciri teroris, tetapi bisa jadi teroris mengamalkannya. Oleh karena itu jangan kita tertipu Melihat penampilan yang islami Berarti dia sudah benar-benar menjalankan syariat Islam Belum tentu Lihat dulu apakah amalannya Sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya atau tidak Jadi inilah diantara peringatan Nabi SAW Tanda akhir zaman akan munculnya orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin. Jamaah sekalian, ulama menjelaskan bergabung dengan kaum musyrikin itu ada dua makna. Yang pertama adalah mereka tinggal di negeri muslim. Oleh karena itu tinggal di negeri afwan tinggal di negeri kafir maksudnya. Yang pertama mereka bergabung dengan kaum musyrikin artinya adalah mereka tinggal di negeri-negeri kafir. Di negeri-negeri bukan muslim. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW alaihi wasallam telah mengingatkan Ana bari ummin muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan ulama menjelaskan berdasarkan hadis ini hukumnya haram tinggal di negeri muslim ah, afwan tinggal di negeri kafir sama saja tinggal menetap selamanya atau berkunjung sementara kecuali memenuhi empat syarat yang pertama adalah punya hajat kebutuhan bukan sekedar jalan-jalan memang ada hajat kebutuhan yang penting bukan untuk sekedar wisata kemudian yang kedua dia terjamin mampu menegakkan agama. Misalkan dia sholat nggak dilarang, atau kalau dia muslimah tidak dilarang pakai jilbab. Kalau ada peraturan dia harus buka jilbab, nggak boleh dia datang ke negeri tersebut. Bahkan kalau dia tinggal di negeri tersebut, walaupun dia lahir di situ, dia harus hijrah. Dia harus hijrah, pindah ke negeri muslim atau negeri yang aman. Dan kelak di ketika dia diwafatkan oleh para malaikat, dalam keadaan dia tidak menjalankan syariat Islam dengan alasan dia ditekan oleh orang-orang kafir, maka malaikat akan berkata kepadanya, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah ke sana? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah dia punya kekuatan iman yang dengannya dia bisa menghadang godaan syahwat. Karena sudah dimaklumi, negeri kafir itu nggak peduli dengan halal haram. Di antaranya dalam pergaulan antara lawan jenis, nggak peduli mereka dengan harus ada ikatan pernikahan atau tidak. Maka orang yang ke negeri kafir ini betul-betul harus hati-hati. Iya. Dia punya kekuatan iman yang dia bisa menghadang godaan syahwat. Kalau rasanya imannya tipis, ya, maka tidak boleh datang ke negeri kafir. Kemudian yang keempat, dia punya kekuatan ilmu. Ilmu agama yang mendalam untuk apa? Agar dia tidak terpengaruh dengan apa namanya? ajakan-ajakan orang kafir atau ucapan-ucapan mereka yang suka menjelek-jelekkan Islam dan membuat kita ragu terhadap agama Islam. Inilah empat syarat yang disebutkan para ulama baru boleh kita pergi ke negeri kafir. Terkait syarat yang pertama ada kebutuhan yang paling utama adalah untuk berdakwah kepada mereka, bahkan ini bisa jadi fardu kifayah. Baik. Itu makna yang pertama. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai segolongan dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Makna yang pertama adalah mereka tinggal di negeri kafir. Adapun makna yang kedua adalah mereka benar-benar menjadi musyrik. Ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti umatku yang benar-benar tadinya beriman kemudian menjadi musyrik dan makna yang kedua ini diperkuat dengan lanjutan hadis apa lanjutan hadisnya wahatta ta'budu amun min ummatil ausan tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala-berhala artinya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi dan jemaah sekalian inilah sebetulnya pembahasan yang ingin saya tekankan di sini Artinya orang yang sudah muslim ini dia belum tentu terus istiqamah di atas Islam sampai akhir hayat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita di antara tanda-tanda kiamat adalah akan adanya segolongan dari umat beliau yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyekutukan Allah yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada peringatan bagi kita untuk menjaga tauhid kita. Menjaga iman kita, jangan sampai kita yang terjerumus. Demikian pula harus ada usaha-usaha dari kita untuk menjaga kaum muslimin. Menjaga kaum muslimin jangan sampai mereka terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan kepada kita walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Kemudian jemaah sekalian, tanda kiamat yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul 30 orang pendusta besar. Mereka masing-masing mengaku sebagai seorang nabi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Aku adalah nabi yang terakhir." tidak adalah tidak ada lagi nabi setelahku. Dan ini sudah pernah kita bahas, barang siapa yang meyakini ada nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk penyebab dia murtad dari agama Islam yang mulia ini. Kemudian jemaah sekalian, tanda kiamat yang terakhir. Yang terakhir yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini akan ada nanti akan tetap ada akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh di atas kebenaran. Inilah harapan setiap umat Islam. Semoga kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Betapapun telah kita sebutkan sebelumnya munculnya berbagai macam penyimpangan sampai kepada pembunuhan, teror-teror dan juga munculnya orang-orang yang murtad demikian pula para nabi palsu. Tetapi di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harapan yang besar kepada kita. Beliau bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, tidak pula orang yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ini ada dua perkara yang beliau ingatkan. Yang pertama, mereka pasti diuji. Mereka pasti diuji. Diuji dengan apa? Orang-orang yang menentang mereka, yang mencela mereka, yang menyelisihi mereka. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak membahayakan mereka. Hal itu tidak membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka tetap berpegang teguh di atas kebenaran sehingga Allah menolong mereka. Namun ketika mereka diuji, mereka ditentang, mereka dihina, mereka diselesihi, kemudian akhirnya mereka tinggalkan kebenaran karena tidak sabar, maka Allah tidak lagi akan menolong mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk bersabar hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa taala sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan keputusan Allah itu adalah bertiupnya angin segar, angin yang sangat lembut yang akan mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman menjelang hari kiamat. Sehingga hari kiamat itu tidak terjadi kecuali yang merasakannya adalah semuanya orang-orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah di antara tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita sudah melihat di masa ini tanda-tanda tersebut sehingga kita harus lebih waspada lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Apa masih ada waktu? 5 menit mungkin tanya jawab silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini pemimpin apa pemimpinan Islam itu Ustaz? Apa itu negara kita presiden atau dalam lingkungan FTP, Baik. RW, Baik. Oh ya. Yang pertama dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang dimaksud dengan mati jahiliyah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu bermakna mati kafir. Adapun dalam hadis ini kata beliau maksudnya adalah mati seperti orang jahiliyah. Artinya dia melakukan perbuatan seperti perbuatan orang jahiliyah, namun bukan berarti dia kafir. Bukan berarti dia kafir. Iya. Melainkan dia mengikuti perbuatan orang jahiliyah, namun dia tidak kafir seperti orang jahiliyah tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh iya, siapa pemimpin kita? Ya, pemimpin kita tidak lain adalah presiden. Presiden kita. Pemimpin yang yang paling tertinggi. Pemimpin yang paling tertinggi di negeri kita tentunya Pak Presiden. Pemimpin yang paling tertinggi. Kemudian seluruh jajarannya dan seluruh bawahannya yang ditugaskan untuk memimpin kita, termasuk RT RW. Ya kan? Pada hakikatnya kita mentaati RT RW, hakikatnya mentaati presiden. Jadi sama saja. Ya. Makanya andai kita dipimpin oleh pemimpin kafir, tapi dia bukan presiden, pada hakikatnya kita nggak taat kepada dia, tetapi taat kepada presiden. Iya. Jadi semua itu termasuk kategori pemimpin yang diserahkan amanat dan jabatan untuk memimpin urusan-urusan kita perihal bernegara dan bermasyarakat. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Habis waktu ini, ya? Dua menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai poin kedua makna dari umumnya para imam yaitu pemimpin yang zalim. Di sini kita diperintahkan hendaklah mendengar dan taat kepada mereka walaupun bungu rumput dan ini kampas dan dalam hal ini bagaimana tindakan kita? Apakah kita bersabar memohon pertolongan dari Allah atau mendoakan mereka atau bagaimana? Kalau dilihat cara mereka, maka mereka akan gampang memberantas kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau kita lakukan adalah tiga hal. Yang pertama kita sabar, yang kedua berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah apalagi doa orang yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hati-hati kamu dengan doa orang yang dizolimi. karena tidak ada batas atau penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa supaya Allah berikan haknya sebagaimana juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya dalam hadis yang lain bagaimana menghadapi para pemimpin yang zalim tersebut beliau bersabda addu alaihim haqqahum wasallallahu haqqakum tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hakmu jadi ada hak kita yang diambil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusaha melakukan perbaikan. Dalam artian berusaha merubah kemungkaran. Iya. Dengan cara apa? Dengan acara apa saja asal tidak bertentangan dengan syariat. Di antara sebaik-baik cara adalah memberikan nasihat atau minta tolong kepada para ulama untuk memberikan nasihat. Kemudian, kalau dia adalah pemimpin yang di atasnya masih ada pemimpin lagi, laporkan laporkan kepada pemimpin yang ada di atasnya ya supaya diberikan tindakan kepada pemimpin yang ada di bawahnya ya ini diantara cara-cara yang disyariatkan dalam Islam yang bisa kita tempuh selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya wayakum Mohon maaf sudah habis waktu.